Mereka setengah sepuluh ke dua leren. Aneh kene mbok arep nganti tolong dino tolong bengi. Gimana Ini negara sangat hebat, sangat longgar dan rakyatnya jagoan di seluruh dunia. Jadi Amerika itu tidak berani menyerang Indonesia, Eropa, NATO tidak berani menyerang Indonesia. Itu pernyataan resmi, tidak akan menyerang secara militer ke Republik Indonesia. Apa sing diwedeni? Siji. Ora, nomor siji. Seorang jenderal Amerika mengatakan kami pernah mengalami kesengsaraan dan penderitaan perang di Vietnam dan di Korea. Kita kalah perang melawan Vietnam dan kalah perang melawan Korea Utara. Dan kita semua tahu bahwa gurunya yang ngursus perang adalah tentara Indonesia. Kui lagi tentara durung banser. Engko tak tak tadi tak dudu bedane tentara karo banser. Kui tentara tentara Indonesia tok saja itu juara dunia. Tembak tepat ya. Juara umum di Australia tahun kemarin. Dan semua peristiwa-peristiwa di mana tentara Indonesia hadir itu masalah menjadi lebih cepat beres daripada kalau tidak hadir Indonesia. Mergowong tentara Indonesia ki ra, ra perlu ke wis baris Dewi. Ora perlu ditanya ke tangi dhewe, ora perlu dikon nyerang wis sini nyerang di sini. Apa sebabnya ngeleh? Ambok wis sisan nang wis gitu kan. Jadi kalau tentara Amerika masuk sini, itu tidak perlu ada panglima perang, semua tentara Indonesia akan bangun dan bangkit langsung menghadapinya. Sehingga Jenderal Malabi di Surabaya tunggang langgang sampai mati karena meng bocah kampung sing ngelawan. Kui TNI ini. Dan TNI itu istimewa. Kita punya Kopassus, punya Kopaska, kita punya Denjaga, ini pasukan khusus yang satu tentara Denjaka, Kopaska atau Kopassus itu sama dengan 24 TNI biasa. 4 likur. Jadi kerengan musuh 4 likur menang. Itu. Eh? Enggak sih, enggak sih. Banser enggak sih. Banser Hansip Satpol PP enggak sih. Orang yang pinter gelut, orang yang pinter kerengan, orang yang pinter lempar pisau, orang yang pinter nembak tepat. Sembarang iso ngliwet iso momong anak dulang bayi iso dandani genteng iso selawatan iso kosidahan iso gitu tentara Indonesia iso kabeh sembarang iso gitu. jadi di mana mana disukai oleh rakyat yang didatanginya di timur tengah sana kalau tentara Indonesia datang untuk misi perdamaian mereka sangat dekat dengan rakyat mergo gelem ngewangi neng pawon gelem dandani genteng gelem macam-macam geraji pinter segala macam itu tentara nomor dua tentara Indonesia itu punya bekal sebagaimana seluruh rakyat Indonesia punya bekal yang tidak dimiliki oleh tentara seluruh dunia yaitu Bismillah nekat suwen nih yo ya, wis yo yo ya, ya. Bismillah yo wis gampang wis bismillah. gitu kan maju ya toh pokoknya bismillah maju oh lagu orang yang meng tentara caca ki ya meng kuwi Cetha orang di penggawean wani rapi. sehingga wedok malah ngomong, "Ya wis Mas, rapo Mas, bismillah." Ngono ta? Ya ra? Ya Cendel. Bar kawin meteng ya urung entuk penggawean, ya wani kredit motor. Wis ora Mas dijupuk bismillah ku urusan mburi. Nek anjen disita ya ben disita, sing penting wis badi 3 minggu. Kan gitu. It, itu baru tentaranya yang paling ditakuti oleh Amerika dan tentara-tentara dari luar negeri bukan tentaranya, tetapi rakyatnya. Rakyat Indonesia nek ono perang kira-kira melu ora? Dikongkon ora? Ora, apa sebabnya? Akhirnya niki urip sengsara jak gelut. Ayo, ya dong, ya dong. Aja niki bingung eh, stres eh, agak dipara, oh, di kok dipakani. Ayo wes, kan gitu. Dan nekatnya raka karu-karuan. Nekate ra karuan me gawe menoro. menek ikan orang bu tali-tali jauh astronot lah ora. jauh ya menek sandalan capit kata isemeneki, utawa sarungan terus karo ngempit rokok ngeneki. iki. Indonesia kendel sembarangi kendel jadi kendel wani, kendel nekat iki kan satu. Nek wong luar negeri wani ngono tok. Ning urung karuan kendel apa meneh nekat. Nek ning kene iki wis diliwati kendel kuwi. Wis mesti nekat Wis ora apa saiki Dik. Ngono nek meteng piye Mas? Wis ora apa-apa gampang. <laughs> ya kendel kuwi ya, ya nekat barang. Lah yo ya piye coba? wis duwe 200 miliar isi disetorke untuk digandakan coba. Lah iki bocah-bocah iki duit 10.000 wae lah ngelus-elus. Ya Allah Yes, yes, yes, Ya wes pokoke ngono kuwi ya. Jadi saya mohon dengan sangat pertahanan kita adalah kekompakan lokal. Kabupaten, kecamatan, desa, RT, RK, sekeliling kita itu kita kompak Karo sapa wae, karo suket kompak, karo wedhus kompak, karo kanca kompak, karo wong agama apa wae kompak, ya. Lho, kudu akrab karo alam. Lho kowe kudu nek lho kowe karo suket kudu kompak, karo bebek kudu kompak. Ora njur bebek kok ambungi ya ora, njur wedhus kok gendong-gendong kok ya ora. Maksudku iki kita punya rasa cinta kepada alam, ciptaan Allah yang juga diciptakan bersama-sama kita semua gitu ya nek banser iki wis cetok zaman Gestapo ning Solo biyen kan ora entuk jam 10 bengi wis kudu mlebu omah kabeh wong darurat ning banser metu tentara nesu siapa kamu banser Pak apa itu banser lu banser nggak tahu sampean ya. Apa? cari nih wong Kodim. Banser itu setengkak di bawah Kodim, setengkak di atas Hansip. Jadi struktur ini Kodim, Banser, Hansip. Ini sore takmir masjid. <laughs> Ya Allah, surga ya Allah. Indonesia itu sudah dibikin susah kayak gini, sis Orang ana sak ini kira iki ora Mas. orang ana aku iki kalau kayak Kanjeng wes ke 26 negara. Orang iso pentas kok setengah 10 munggah kira iso. Engko panitiane gugup. Ini kalau lewat satu menit ditagih satu hari lagi. neng Australia neng Adelaide menunggui kuwi, apa neng kene ambok lah ambok telung dino telung bengi malah didukung polisi malah Pak Camatnya e melu gitu. Orang no masalah nek. Jadi kita tuh surga ndak karu-karuan. Makanya bangsa Indonesia betul-betul memiliki ketangguhan dan multi bakat yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Jadi siapapun saja yang dari Jakarta, dari Singapura sekarang ingin menjajah Indonesia, saya kepingin ngelek ke, dipikir meneng. Dipikir meneng, kue kaget loh kok. Kue nek jajah Arab iso, jajah Yaman iso, Ethiopia iso, Sudan iso, nengike ke Indonesia lagi. Indonesia loh, gue engko engko engko kecelik loh gue engko. Gue engko kecelik loh. Wong Bian Londo ki memperkosa wong Indonesia ki nganti kesel dewi, sing diperkosa tenang loh. Diperkosa nganti ah, ah, lemes. Terus sing diperkosa jengongok sampun nih Loh, malah takon. Ah, ora ora ora ledeh-ledeh ora. oh orang kalah orang Indonesia diapa-apa kira apa-apa, tetep guyang, guyu. Saya guyu, saya ora duit kuwi. Nggih mboten. Ah, eh, saya sapal lah rumah lagu lagu yang ngono kuwi soalnya. Nek zaman mahasiswa kuwi warunge akeh banget. Soale bon ning kene isin wis kokean pindah warung, wis nyatet bendina menyatet, isin ngalih meneh dadi ngono kuwi. Wong Indonesia eh? kayak anu berbantah tentang dhuwur ndi tak masjid karo banser. <laughs> Oke okay, Allahumma sholli ala Muhammad. Pak Dipur saya mbok mohon sedikit eh ini pokoknya tentang masjid ini wasi ongoniyun dan saya itu baru tahu bahwa wisang geni itu ternyata identik dengan wasi ongoniyun wasi artinya ombo jembar uripmu maka kamu menjadi kaya karena kejembaran orang yang jembar lemahmu yang jembar atimu jembar pikiranmu jembar kemungkinan-kemungkinan uripmu di masa depan Wasion jembar luas goniun suge sugih ki ora ora duitmu piro sugih ki lemu lemu ndelok duit ki piye kuwi sugih ambok ayu kaya ngopo bojomu ning nek kowe maido terus ya rayu ana kancane kiye kanjenge nganti mati ora entuk bojo mergo penggaweane nyacat wong wedok ana kuwi eh wis ora ana aku ndok wis mati nganti mati ora rabi mergo anggere entuk yang dicacat Wis ayu ngono Ron, jenenge Ron. Ayu. Anu gusine biru. Wah. Wow. Kowe ngono ae cacatane iki. Dicacat apa meneh? Mbok kae anu kae kan. Oh anu, lambi ini kekamban. <laughs> eh, apa? Orang kayak kita eh anu ya kayak sempurna ya sekon dulu ngisor ya rayu banget nih pokoknya fix kayak Orang aku urung ngerti sikilnya jeber <laughs> coba gue gue nek gue ndelok urip kaya ngono ki ya ora tau sugih kowe sugih itu sejajar dengan rasa syukur kita Semakin kita pandai bersyukur, semakin kita kaya. Gitu ya. Neng aku yang ngerti kar mukarku yo ya kaya gitu, ya duit tenan sing oke. Ning ya pinter bersyukur ngunu to. Ya wes naik panjang orang boleh dipilih salah siji. Naik kepeksane ya sing penting penting sing penting pinter bersyukur, Orang yang yang ra oke, gitu kan. Syukur-syukur Gusti Allah ngekai karo nih, alhamdulillah nek ora ya wes rapopo, sing penting penting pinter bersyukur kan gitu. Nek jawabane wong Jawa ki aku ngerti. Kowe milih ndi teh apa kopi? Ndi teh kali kopi. Ngono ta nek wong Jawa? Yaluk kabeh. Ning anane ming teh nggih pun mboten napa-napa ngono ta? Ning nek ditakoni teh apa kopi, mesti teh karo kopi. Mesti wong Jawa kok. Ning nek kepaksane anane ming teh apa ming banyu putih, ya ora apa-apa. orang masalah gitu kan kita bukan rakus kita itu lho nek panjang kui rahmati Gusti Allah ya tak terima tak tompo nih nek panjang ono nih mengkui ya wis ora ono apa satu sewu cukup cukup satu sewu cukup Hah? Tura. Nek satu sewu kira-kira gawe telung dino cukup. Setahun. Berarti dia mangan suket. Ya seminggu ya. Seminggu satu sewu cukup cekap. Ning minggu ngarep ki pitong puluh mo pie. Gye cekap, cekap. Menurut Najani Najane rada berubah, Gye cekap. Bar tenanan iki rano tenan ming sakit tewu. Gye cekap. Gye pun botol pun apa saged. Tetap cukup loh tapi. Bar kuwi tenanan iki ming puluh hewu. Nggih pun dicukup-cukup. ya itu tau? Kita tuh tetap punya cara untuk mengatasi keadaan dan itu ras, rasa syukur kita sumbernya sangat banyak. gitu Numpak truk bane meledos alhamdulillah. Apa sebabnya mergo meledose ming siji? Ora telu. Bar kuwi meledos tenang telu alhamdulillah ora kabeh. Bar kuwi meledos kabeh alhamdulillah isih ono gantine gitu bar kuwi bledos ka bledos wis gantine alhamdulillah kok AC ora tugel bar tenanan meneng-menengi jeglok ase tugel alhamdulillah oh, iya alhamdulillah dudu gegermu sing tugel oh, ora ora kurang alasan wong Jawa Makanya yang dihancurkan sejak dulu adalah filsafat dan kebudayaan Jawa. Yang diakui hanya filsafat Yunani, filsafat Mesir kuno, filsafat Cina kuno. Jawa tidak pernah disebut oleh dunia. Karena Jawa itu luar biasa. Orang no wong wani karo wong Jawa di abad 18. ketoke nggih ning neng ngentut tut Ya ta? J begitu wonge melengkot terus ngono kita. Aku ah, lah, kowe ngono kita kelakar nih, Ngono kita. Jadi dulu ketika zaman perbudakan di abad 17 Orang-orang di Eropa yang kaya membeli budak dari Afrika dan Asia. Tapi dipilih, kalau ada yang dari Jawa lepaskan. Saya tidak mau punya budak orang Jawa. Semua, tidak ada budak orang Jawa karena dilepaskan semua. Mergo medeni wong iki. ki ketoke manut ning jleb ngono e gitu lho tur nek simpangan karo wong Jawa wong bule iki minggir karena wong Jawa ora gelem ana wong luwih dhuwur mangane dhek dadi mulane terus wong bule terus langsung minggir ngene iki ben dheke luwih cendhek mangane wong Jawa wong Jawa ora gelem di nggih mboten jaman biyen saiki telok nah, dhewe saiki piye wong Jawa. Makanya bangun kembali kepribadian kalian. Bangun kembali harga diri kalian. Kita ini yang nomor satu dijajah harga diri kita. Ya. Oleh kekuatan-kekuatan dari barat dan dari utara. Tapi mereka itu adalah utusan Dajjal dan Ya'juj Ma'juj untuk menghancurkan Anda semua. ini ya rasa serem-serem orang, ini kue ini rasa wedi. Mereka belum tahu siapa orang di Pulau Jawa, siapa orang di Kepulauan Nusantara Sebelum Dajjal datang sudah ada manusia di sini. Sebelum Ramayana dan Mahabharata datang sudah ada Kiai Semar di sini. Semar itu semoro bumi, semoro bumi itu iblis. Jadi neng kene iki sono iblis ke zaman biyen. Jadi kue iki janjane campuran iblis. Kowe nek ming dajal ya jut majut wani-wani karo turunan iblis, kae ketoke guyang-guyu, ketoke meng lendah-lendeh ketok emeng neng hati-hati kowe, kowe kecelek sesuk kowe. Kae nek ngamuk pol kae. Ngeri kae. Peristiwa mutilasi sehari-hari ini gini. Toh Jombang barang iki lho moro-moro kok ana mutilasi ngene ndi umut ana lho bayi di dia lagi piring dia iki ana kue Indonesia neng ndi ra ana hanya di sini dan itu apakah rakyat kagum dan gumun Ora biasa wae, berarti janjane kowe iki ya ngono Kamu punya jiwa seperti itu diam-diam. Oleh karena itu ojo digarai, ojo bikin gara-gara sama rakyat Indonesia. Kalau sama pemerintah Indonesia gampang, tapi kalau sama rakyat Indonesia hati-hati. Dan banser itu bukan TNI tapi rakyat Indonesia. Hati-hati kalau banser. Banser ini wis nangkep Wah, aku tahu ning tandang bulan gitu. Wah aku nek acara terus langsung wah aku dirogoh-rogoh ngono Salam terus ana sing mencolot njupuk uplukku. Terus eh kepala bansernya nus, "Weh, mencuri ndak boleh." Dioper. Wes aku ngeladeni liyane salaman, akhirnya komandan banser datang lagi nggawa kupluk iki. Ini Cak, sudah saya ambil, Cak. Untuk saya saja ya. aku Arab misuh ra penak aku. Walah. Ku karo untuk saya saja ya. nyeneng ke oh Indonesia nyeneng ke nyeneng ke ya Allah ku malah ora sedono sungguh cekikiane Allahu Akbar masal nyeneng ke tenan aku sembarang teh mas aku naik acara ki ali-ali dicupu iki aku tau ning grobokan kira ambiku di jadi aku ming katokan kaosan san, ora sandalan. Aku tahu Bali jam lima esok Acara mulai setengah telu nanti jam lima sama kayak Kanjeng ini karena malam itu acara tiga kali. Semarang, ya YN, Wali Songo, kemudian di Masjid Pati, kemudian jam setengah tiga di Gerobokan. Dan mulai acara wong semeni guys, setengah telu ingin ngenteni nanti subuh baru di dikroyok aku entek wis Terus dari kaos karo katok ora sandalku wis ilang. Dadi aku pulang itu ya ming dari anu, dadi terus ning Magelang mudun golek sandal jepit kayak aku. Itu. Tapi itu saya seneng sekali gitu loh. Ning waktu ora ono banser soalnya. Nek ono banser mungkin katok-katokku ya iso kena. ayo mesir. Aja mesir ya. Aja aku guyon. Ane ah, orang-orang iso guyon aja dadi rakyat ya. Ya nek rakyat iki arep arep mangan apa nek ora mangan guyon, mangan ya mengko ya ngono kuwi. Dadi guyon itu kan memperindah to. Ngono ya bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillah saiki Pak Dipur ceng niki napa Pak ini monggo diperjelaskan menewasi unggone yun iya, yun sewu atau bagaimana tentang masjid inilah pokoknya. Kalau ada informasi supaya Bapak-bapak sering ke sini. Supaya sering jamaah di masjid. Kita bersama-sama ini. Oke, bismillah nang ngono sak lagu se. Aku takon arep lagu apa? Selawatan wis, wiritan wis sithik-sithik. Gambang suling. Iso gue kuwi. Tadi uh, mau turi-turi putih wis ning aku kepingin gawake meneh kuwi nek ngene sing Islam ning ya Jawa, turipu-turipu itu kan ya Robian Rahman. Nek seluku-seluku batok itu kan Ya Rabbi bil Mustafa balima qasidana kuwi sak sak gandengan karo apa jenenge seluku-seluku batok. Uh, sing pundi napa ajeng lagu Kus Plus apa lagu dangdut apa lagu sakarepmu wis apa campur saru eh, campur saru campur sari napa nopo, ana usulan sebelum cahaya sabit ada minta si dengan Nabi berarti macam-macam nuansanya dan ini loh nek jenengan dados kula niki lak kudu dirungokke kabeh kudu dilayani kabeh terus njaluk tulung nek kira-kira orang no waktu untuk untuk memenuhi kudu saling arif saling wasiun nggone yun ben orang nesu orang maidu ngoten nggih wis saiki sing pertama berarti apa mau selawatan wis rada arab-arab wis saiki berarti Seluku-seluku bathok nggih. Seluku-seluku bathok, bathoke elaelo siromo menyang Solo le olehe payung muda Pak lo lolo lobah wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip ah ada tiga kemungkinan yen urip golek duit nomor kedua nek yen urip ayo ngibadah ning rimonya menjadi beda wong it kok ah gitu nek urip kudu it ya ah nek urip ojo medit utawa yen urip eh, yen yen urip ayo golek apik misalnya gitu ya ayo ning masjid gitu ya oke okay. sapa sing gelem ngewangi maju ning ngarep ayo ayo lho kowe syuting kok apa ini gantian Pak Dipur sing nyuting <laughs> kae sing ngene opo wae cinta Allah ki gawe jenengan mergo cinta mergo kepingin kangen mergo kepingin gawe makhluk sing yo ya kangen marang Allah kan begitu ceritanya saiki ngene cinta kita kepada dunia cinta kita kepada masjid, kepada suami, kepada istri, kepada harta benda, itu tidak ada masalah. Cinta kepada dunia tidak ada masalah, asalkan cinta itu kita letakkan di dalam cinta kita yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari cinta nomor lemu tresno diteruske nganti Allah jadi kowe cinta bojomu mergo bojomu gawene Allah, maka engkau akan mencintai Allah. Nganti ana wong sing ora rabi imam mbeh meh mbiyen. Meh orang nyintai sapa-sapa kejaba Allah. tujuhnya akhirnya ketemu TKW ning Hong Kong. Akhirnya rabi kan gitu kan Imam ya. Tur ah, aja diarani nek TKW elek, TKW ya ayu-ayu. Dan salah satu yang tercantik menjadi Ibu Imam Fatawi. Kan gitu. Tepuk tangan untuk beliau. Uh mam. Iso ora kowe iki. Ora iso. Tahu ceritanya Rabi'ah al-Adawiyah dia tidak kawin dia ibadah poso zikir wirid nah ditakoni lho kowe kok uripmu kaya ngono lho saya itu cinta saya hanya kepada Allah langsung ora lewat cinta kepada manusia dan alam Terus nak bengi-bengi kae wong-wong do kaget sing rondo kae ndelok Robi Aki nggawa ember isine banyu. Lu ngapa orang ah, diah aku ya gowo banyu bengi-bengi jam loro. Dia mengatakan, "Aku iki pengen nyiramin rokok benora panas. Soalnya aku mesake nek wong-wong kuwi ngibadah mergo wedi neraka, ora ngibadah mergo tresno marang Gusti Allah. Di malam yang lain dia membawa obor dengan api dan ditakoni wong rondo, Kue ngopo bengi-bengi gak obor ah?" Terus dia menjawab, "Aku ingin membakar surga." supaya manusia beribadah kepada Allah tidak karena ingin surga tapi betul-betul karena ingin Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Nek jenengan cinta nang swargo, mungkin untuk swargo neng orang untuk entuk katresnane Allah Subhanahu wa taala. Nek kue terus nang Allah, engko bonuse Swargo, Milih ndi? Coba apal mboten li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas sitai wasoif fal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Wis iki nyuwun sewu sithik wae tafsire ya. Pokoke wong kuras ki senengane mrono mrene. Li'ila fi Quraisyin demi orang Quraisy yang selalu melakukan perjalanan di musim rendeng maupun ketiga ya. Li'ila fi Quraisyin ila fi rihlata syita'i Pokoknya rendeng ketiga tetap melakukan rene. Gue ngapa? Gue golek pangan Gue golek kahanan ben uripe aman. Gimana? Jenengan jam 4 isu wis nang pasar dinggo ben mangan keluargane nggih mboten. Bapak-bapak dadi satpam ana sing dadi dodol bakso kabeh kan tujuane ben ora ngelih keluargane nomor loro ben keluargane aman nggih mboten. Dadi wong urip men golek loro orang ngelih karo aman. Ya, warek karo aman ngoten to? orang ngelih karo aman. Oke. Okay. Terus sarane Gusti Allah ki ora njur kowe rono ki tujuanmu golek pangan karo golek aman ora. Coba niki di di rumah gue. Jadi ojo golek pangan mergo golek tangan. Ojo golek aman untuk golek aman. Allah mengatakan fal budu rabb hadzal pet. Wes to kowe niatmu ki ngabekti nang Gusti Allah. Kowe dodol neng pasar, niatnya ngabekti nang Allah. Kowe dadi satpam, kowe dadi karyawan, kowe dadi apa wae, niate fal yak budu hadzal bait. Ya, Sopo kui Rabb hadzal bed Sopo kui tuan rumah kehidupan kita? Allah Subhanahu wa taala yang berjanji Alladhi at'amahum Minju minju wa amanahum min khauf. Jadi kowe orang lain merga ditulungi Gusti Allah. Orang merga kowe golek tangan, Golek tangannya aja tadi tujuan. Kuwi ngabekti nang Gusti Allah, engko Gusti Allah sing ngakani kowe. Wahai hambaku, engkau lapar kecuali aku beri makan. Langun tau Gusti Allah. Tenan lho gue. Jadi pokoknya neng ngerubah niat tau kok. Nek wong saiki lah ora, ora liwat Gusti Allah. Pokoknya nek tur wong saiki ora amahu minju ora ming sing penting ora ngeleh ora saiki sak warek-wareke sak oke okehe bandane lah Di situ kekeliruan manusia. Seharusnya uang urip ki mencukup. sing penting aku ora kaliren. Yang penting aku orang aman. Saiki saiki Indonesia dijajah oleh orang-orang yang punya duit sangat banyak. Dijajah oleh orang-orang yang orang ming orang leh, ning mangan sak warek-wareke numpuk duit sak oke-oke. Di situ bahayanya peradaban kita sekarang. Padahal standar yang diberikan Allah adalah at amahum min ju wa amanahum min khauf. Nyun sewu saya itu hidup berdasarkan nek nah aku mangan ki aku mau disuguhi nak pangan ya tengkleng ono sop sop buntut ya Pak nggih. Ono sop buntut ono pecel. Aning aku mangan meng sithik banget soalnya aku ini sing penting ganjel, orang penting orang ora lara ming Dan aku wis ter, terbiasa orang mangan akeh, tadi aku meng mangan sithik tok tengkleng tok. Ning yo batin iki engko disangoni ora. Engko digawake ya ning sapa orang ngono ana ya neng ngono gue Yo rasa sak kerdus yo ya ora yo ya rong-rong plastik lah ngoten mawon maksud saya nyambut gawe tetep ning niate dirubah niat ngibadah nang Allah nanti Allah sing ngekeki pangan Nek ora, engko kowe dadi budake menungso. Kowe wis pinter-pinter ming arep nglamar dadi pekatike Cina. ngelamar jadi dadi pekatike pemerintah, arep ngelamar jadi staf ini sopo. Akhirnya kowe ngabekti nang menungso, ngabekti nang pemerintah, ngabekti nang tidak apa-apa jadi polisi, jadi tentara, jadi pegawai, tidak apa-apa. Tapi niatnya adalah untuk fal ya'budu rabbahadzal bait. Ini bukan tafsir saya, ini tafsirnya orang Ma'iyah, redaktur Ma'iyah. Ya. Kabeh iki ana maknane apa wis? Apa wis? Ndelok lagu Jawa sing saruwe ana manane. Apa wis? Apa? Sluku-sluku bathok mau Yono, ya gundul pacul Yono. Ya ana. Kabeh ana maknane. Termasuk ngene. Saya tanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, apal surat Al-Isra juz 15 ayat pertama? A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa Alladhi barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Ini jenengan melaku nek isu-isu nang pasar ke tempat kerja nganggu nganggo sikile sopo, Sikilmu kok. Kapan kuwi gawe sikilmu? Jadi sikile sopo. Jenengan delok nganggu mripate sopo. Semua bikinan Allah dan milik Allah, betul ndak ya? Jadi saya nek jenengan melaku ki kowe jane melaku apa ke. Asline wong urut ki melaku apa ke. Kowe iki lahir apa dilahirke? Lahir dhewe ngono. Nyun saya ubuk lo tak medal. Ora iso kowe. Ora iso, bayi tidak akan punya kesadaran untuk keluar dari rahim ibunya. Dia dikeluarkan oleh Allah melalui para malaikatnya, betul gak? Iso metu dhewe sirahe dhisik lho. Ki sapa sing ngongkon? Bar kuwi digendong nyusu pertama ki sing muruki sapa? Sing muruki kok iso? Oh, jadi dikursus yang rumah sakit ya, bayi ini saya seleke terus nak engkau ya ini ya. Ah, ngono kuwi. Eh? Dicontoni karo eh, Ora. Bayi tiba-tiba bisa ngenyut, betul enggak? Tiba-tiba bisa menyusu. Siapa yang mengajari? Jadi bayi itu menyusu atau diperjalankan untuk menyusu? diperjalankan itu namanya asro bi abdihi jadi manusia itu hidup dilakoke karo Gusti Allah meskipun kita punya hak sedikit untuk menentukan jalan kita tetapi tetap tidak bisa mengelak dari jalannya Allah mulai urip kudu online on track artinya on itu online on track itu bahasa rapi sirotol mustaqim. Liwat jalan yang lurus, on the track kayak real guys on the track atau online gitu ya. Ini juga tafsir redaktur maknya ya. Ah, jenengan dilakokke Gusti Allah to? Uribegi, iki rambutmu dewi, Lak modot-modot dewi, sopo sing ngodot? Gusti Allah mbuh melalui sapa mbuh malaikat mbuh langsung disebul motor mbuh piye. Ning pokoknya Allah sing pelakunya betul ndak? Kuwi wae sing ngendhek sapa? Ram iki alis mulak mandek to iki. Bayangke alis murah mandek. Eh? Ngeloler nang kene kan bendina ming kuwi lagi iki gorong ngisor. Waktu nah metu kok kene kae. Jadi alhamdulillah Tuhan mengulur rambut kita dan menghentikan rambut kita. Wes kowe awakmu umur 23 tahun berhenti tidak tumbuh lagi, betul ndak? Tulikur munggah wes ora mundak meneh wes semono kuwi. Kuwi bersyukur apa kowe kelingan ora nek kowe wes ora di, ora diodot meneh. Ana sing kelingan ora? Mbok mbok eling nek diodot meneh terus piye kowe? Ora leren-leren kowe terus umur telung puluh semene petang puluh semene umur seket terus kowe omahmu gede nih sepiro kowe tuku sepatu neng di, sebenarnya awakmu semono ini mesti semene barang munjur sepiro Lur itu kan alat vital Sesuatu yang membuat manusia tetap ada Karena ada barang itu tadi ngono ya jadi aku sakit ingin menegaskan sama anda semua bahwa kita itu hidup diperjalankan oleh Allah asro bi abdihi Maksudi Allah yang telah memperjalankan hamba-hambanya Lailan di malam hari Kok di malam hari? Kok di malam hari ya, pos bape Maksudnya dia kok malam hari wong awan barang kok? Dia maksudnya kira-kira ayatnya Allah? Lu itu kan Isra Mi'raj. Iya nek ning Isra Mi'raj sok njur gunane apa awake dhewe dikai ayat kuwi. Nek ora ana gunane karo nganggone kanggo liyane Kanjeng Nabi. Itu juga pasti bermakna bagi kita semua. Orang yang cerita Isra Mi'raj. Jadi saya sarikan ini. Lailan maksudnya piye? Mergo kuwi ora ngerti ning ngarepmu ki ana apa. Peteng ora kuwi. Aku takon. Kowe dodolan ngerti ora arep ayu pira? Padang apa peteng? kowe nyopir taksi arep entuk penumpang piro dina kuwi padang apa peteng peteng kowe dadi pejabat nganti tahun piro padang apa peteng ya nek jangkep nek engko dijukke tengah dalan kowe dadi ketua DPD moro-moro ditangkep ya jadi peteng apa padang nah nek peteng apa padang jawab jawaban banser Kuwi kaya teka-teki ana kapal bobote 30.000 ton, penumpang laki-laki 700, penumpang perempuan 500, berapa umur nakodanya? Piye ngitunge kuwi? Gampang, gue nyebut wae 43. Lho kok 43? Ponakanku kok. Eh? Lah ponakanku ya nyambungnya lewat mergo aku ngerti dhek sapa. Aku lak ora ngerti. Nek dihitung secara matematika bodohmu dhewe. Ora ana hubungane karo bobote kapal gitu. Ora ana kok nakoda dipilih berdasarkan bobot kapal dan jumlah penumpang. Ora ana nek kowe terjebak oleh pertanyaan itu salahmu dhewe kan begitu. Jadi peteng po padang banser. Ya wis ora apa-apa wis. Nyeneng ke cah-cah iki. Tur kuwi ning Sukoharjo ya ana jawaban ngono kuwi. Ki jan perlu penelitian yang ya Siti Kalau Ono peteng padang kok jawabe bansur gitu. Eh? Rada ngleyang. Apa utange ora bayar-bayar. Oke. Okay. Wis, tapi pokoknya lailan hidup itu gelap. Maka kita butuh kalau gelap butuh cahaya. Dan Allah itu cahaya, kanjeng Nabi itu pemantul cahaya. Maka kita nomor satu selalu mencari cahaya. Kan begitu. Malah nih bengi gawe listrik kayak ini dan padang. Nah jadi lagu tadi jangan dipikir lagu main-main. Tadi itu semua ada ayatnya. Mergo aku sing ngongkon berarti tak dolek ayate. Dan opo wain tak dolek iso. Oh, karena tidak ada sesuatu yang terlepas dari Al-Quran. Apa saja, semua terkait dengan Al-Quran. Semua terkait dengan kehendak Allah. Jadi semua ada dalilnya, semua ada ayatnya. Ini ya. Oke. Aku takjak ngiling-ngiling, mau udani pirang menit. Jenengan begitu orang udan Menengin ini kelingan orang naik mau udan. Mau panik toh? gupuh to oleh mlayu rono mlayu rono terus ning ana sing malah seneng juri ini. aku ngerti kuwi ya sudah gitu. alhamdulillah ya jadi ternyata tadi hujan itu apa hujan tadi itu sebenarnya gabah dan interi Allah sedang memfilter di kayak di dedek brosok karo sing sing lembut ya lah dikayak tahun dising istiqomah dising militan dising ora nah, dan ternyata kabeh militan iki mau sing rono-rono mau mergo kudu nguyuh ora mergo lunga udan gitu ya alhamdulillah ya jadi tadi hujan bermanfaat enggak karena sekarang kita menjadi bersyukur terus wis ora udan bersyukur terus dadi anjaran to dadi entuk katresnane Gusti Allah mergo bersyukur gara-gara wis ora udan Nek ora ana udan, nek jet mau ora udan kok ora bersyukur to. Apik endi ana udan mau karo ora ana udan? Lho, cetha to, cetha to. Dadi ora ana barang elek ning dunia ini, ora ana barang elek gitu ya. Oke, bismillah. Sekarang tanya jawab ya. Saya persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Doni. Yang pertama, saya menyampaikan salam dari bapak saya Eh, untuk Cak Nun dan jamaah ma'ayah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, eh, saya ingin tanya Cak, kan sebagai mahasiswa, sebagai rakyat juga, saya dan teman-teman itu bingung kenapa kok di kurikulum itu tidak ada metodologi untuk mendekatan kepada Allah. Jadi kenapa kok di kurikulum dihilangkan itu? Terus yang ketiga Eh, mental bangsa Nusantara yang kini telah dihancurkan ini dijajah oleh konstelasi global, dijadikan mental anak-anak. Nah, kan efeknya sudah merambah ke jauh e, jangkauannya sangat luas. Itu bagaimana cara agar mengatasi besok-besok itu dampaknya itu apakah bangsa Nusantara akan bangkit dan bagaimana ap, e, maksudnya apa yang harus kami atau rakyat biasa lakukan untuk menebus Nusantara itu, Cak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat bagus juga dan ini semua masih umur likuran KB. Terus Indonesia ini kok dijajah kayak gini akan bagaimana? Itu juga pertanyaan saya dan saya mencari cara. Saya mencari cara dan saya itu percaya bahwa Si, iki aku iki nganggo rumus sing urung tahu dienggo dan uang ora percaya ning aku berusaha percaya karena saya saya tidak tega sama rakyat Indonesia itu saya tidak tega tak golek ke dalan. Gitu loh. Jadi aku ngene. Menurut kowe Iwan Fals ki penyanyi apa itu? Kue mergo dhek pinter nyanyi apa apa? Oh, Joe falese, apa? Apa faktornya apa sing utama? liriknya. Apa tidak ada penyanyi atau penyair lain yang liriknya lebih bagus dari Iwan Fals? Nah, oke karisma apa mana Keberanian, ya Iwan Fals bukan orang nomor satu untuk soal berani. Untuk karisma juga banyak orang yang punya karisma yang lain. Ning sing khusus Iwan Fals ki opo sing marak ki ampuh. Suarane tuh. Nek liane kon nyanyi lagune Iwan Fals iso apa Iwan Fals? Mergo Iwan Fals iki tenggorane ngunu kuwi, ono teksture, ono strukture, njur nek nyanyi ngunu kuwi, penak ngunu kuwi. Sak metu-metune penak, ya ra? Kuwi Iwan Fals apa Gusti Allah sing gawe? Iso apa? Wong jadi kalau teknik menyanyi semua bisa sing ora iso iki bahwa Allah mentakdirkan Iwan Fals iki tenggorokane gulune ngono kuwi sehingga menghasilkan suara ngono kuwi. Nah soal cerdas oke okay, wong cerdas, soal kritis oke okay, wong kritis. Tapi sing duwe swara kaya ngono kuwi ming Iwan Fals dikeke Gusti Allah. Dadi sing hebat iki Gusti Allah. Termasuk apa liyane wis, apa wis liyane wis, apa contoh liyane. Wah, gula ini top ya legi ya, Gitu ya. Jadi Indonesia ini, ini kalau mengandalkan ilmu raiso diselesaikan dengan gopo demokrasi opo Raiso, Raiso menyelesaikan masalah Indonesia ki raiso. samu, KPK ki sing ditangkep ki pirang persen dari koruptor. Eh? Eh? Terlalu banyak 5%. Ya. Tidak bisa menyelesaikan masalah Indonesia. Maka saya mengandalkan pengolahan alam, mengandalkan pengolahan kehendak Allah. Nek Gusti Allah karep kisah ini Jalan keluar meng situ kok Indonesia iki ono pemimpin nomor siji ning Indonesia sing dua sifat loro. Jika Gusti Allah siji diwedani kabeh wong termasuk luar negeri nomor loro malati. Nek diwedani tok ora malati sesuk ora diwedani meneh Ming sitok kuwi cukup sak presiden ning diwedeni karo Amerika, diwedeni karo sapa-sapa, diwedeni karo jenderal karo rakyate kabe dengan diwedeni dia bisa bikin metode macam-macam. Nomor loro malati, pokoke khianat cuklek drijine. Khianat mejen. Khianat melet. Ngono lho. Nek ora kuwi ora iso. Hmm? Pokoke malati, nek ora malati ora Jadi gue tak jadi menteri ya neng cekel tanganku. Quran. Oke. Okay. Dit. ya, neng aku khianat, aku jebol, aku khianat gue jebol. Pani sip ya, aja pisan-pisan lho gue. La in syakartum la azidanakum wa la in ada lasyadid. saja. tenan lho lagi. Jadi setiap menteri, setiap pejabat yang tinggi-tinggi di atas kudu dijak ngene iki wis ya tit ya dit lo ya gue kualat lo ya aku ya kualat wong sing malati gue ya ya kualat nek dhek kianat itu namanya wabal itu loh nek ana jiku kowe wis wis beres masalah ini, nek gue liwat pemilu pilkada pilek es eh, ora iso ora iso pilek flu demam ya ora iso itu loh NO saja tidak bisa mengatasi dirinya kok. Tidak bisa Mbah Hasim sedih luar biasa. Tanya kamu sama sama situ Bondo, tanya sama Kiai Kiai tentu yang diparani Mbah Hasim tentang Mutamar Jombang dan keadaannya sekarang. Mbah Hasim ngasih waktu tinggal setahun ini. Nah No Raiso beneri awake meneh nanti akan ada sesuatu yang besar yang akan menjadi bumerang bersama. Neng jenengan sing Indonesia ini Raiso disalahkan sopo-sopo, ora apa-apa nasi Indonesia kita tenang-tenang baik ra masalah. Sing masalah iki sing nunggangi NU ning dhuwur, ngedol-ngedol NU ning dhuwur. Aku duwe banser akeh lho. Sak kutho wae 3000 lho. Nek wani-wani karo aku ah, didol jenengmu. Ning kowe ra salah. Jenengan tenang aja. Makanya Sukoharjo udah tenang seperti ini tidak ada masalah. Saya pribadi sedang mencarikan jalan untuk itu, Mas. Aku ya ora paham nek iki ora kabel terus jer pripun ajeng pripun. Terus anak-anak kula pripun iki? Nek orang ana hasilnya, nek orang ana wujute hasil perjuangan kita terus bagaimana nanti kehilangan iman kamu nanti turun imanmu terus waktu didik anak-anak kan juga kangelan ala bapak dia berjuang ya tahu berhasil lah mau aku kan gitu akhirnya tapi saya yakin dengan generasi muda yang di depan saya ini setiap hari saya ketemu cah umur walulas munggah lah nganti 35, 36, itu, Aku yakin sama mereka. Mereka orang yang baru sama sekali. Di Quran disebut kaumun akhor. Anda itu orang yang baru sama sekali. Karepmu beda, cita-citamu beda, ketekunanmu luar biasa. mak iya haning diwe teko. Ning kendal yo ya ketok. Ning medion ketok. Gak kue ki nganggo apa runu kue. Ku ketok terus. Dan itu saya, saya melihat saya optimis dengan Indonesia Aku tidak putus asa. Saya tidak putus asa. Ya Allah, aku memberikan diriku sepenuhnya untuk masa depan Indonesia ini. Sampai aku yura ya ya Alhamdulillah bojoku ini gelem coba. Oh, ben bengi tak tinggal ini gitu ya Terus kapan le bebojoan ini kapan? Ketemu neng airport aku teko dari lungo Utawa aku lungo saya teko ketemu neng airport, Maksudnya neng airport harap Arab Sunnah rasul ngono Sunnah rasul bocah-bocah gue jangan. Ya, iki kita revolusi mental iki jeneng Bung Karno tidak pernah mengatakan itu revolusi mental itu kan ngene loh saya ingin belajar epistemologi dulu apa to menungsoki menungsoki ono akale berarti intelektual ono atine berarti emosional nah mental di mana letaknya outputnya jenenge moral ya metune nek gue wis berperilaku jenenge moral jerone ono ati ono akal pikiran ono weteng ono sahwat empat itu ya nah manajemen antara sahwat perut hati dan akal itu akan menjadi satu perimbangan Ono sing akali menonjol, ono sing atini menonjol, ono sing wetenge menonjol, ono sing nafsu sahwati menonjol. Komposisinya tergantung kepada prosentase dari empat tadi itu pada diri setiap orang. Mental itu apa? Mental itu adalah sebelum moral itu sing hulu ledaknya adalah mental. Jadi misalnya kue, kue wes ngerti neng kue wani pora. Ah, wani pora itu pertanyaan mental. Gitu ya. Bukan pertanyaan moral. Nek moral itu kan apik boleh. Nek pertanyaan intelektual bener po salah gitu nek pertanyaan hati dan perasaan ku penak pora penak kan gitu nek mental wani opora jadi sebenarnya tidak tepat betul kalau disebut revolusi mental kalau yang dimaksud itu tri tri apa Bung Karno sakti itu bukan revolusi mental itu ya sebutannya semacam macam nek saya kan revolusi harga diri Sob Indonesia ini sudah kehilangan harga diri, sudah kehilangan jati diri. Wes orang tuh gengsi, wes dinyek-nyek ora karu-karuan karo dunia. Itu bisa dipakai untuk hulu ledaknya. Tapi kalau disebut mental ya tidak apa-apa. Neng kaya orang tenanan revolusi mental gue. Kok, pikir sopo sing nulis revolusi mental? Sopo sing gak ide Gue ngerti ora? Sopo sing ngekei ide revolusi mental gue. Rumah samu nyebut gue ngerti bahwa gue. Aku ngerti sopo kuwi. Sing nulis sapa dimuat di Kompas pada waktu itu kalian tidak teliti. Kemudian ya mung ke revolution teh ora jelas ke mental, moral, intelektual, spiritual ki piye petane ya ora jelas jelaske. Kuwi mung waton jargon-jargon satu kuwi meng kuwi meng padha karo jamaah ngono kuwi lho. meng kuwi tok. meng kuwi yo ya, ya, ya meng, meng jargon ning yel-yel wae. Dan wong saiki lak rada yel. Rada yel. Apa? yes ngono kae. Wingi ning ndi? Ning Sragen. Eh? Ora Sragen sing sing ngono kae. Sragen guyub perukon, ngene iki Mas. Bupatine lak wedok ning pinggirku, Bu. kui kui guyub perukon, apa nantang aku. Lah ning ngene nantang to Mas. Lho piye to guyub rukun kok ngene? Ya iki lak nantang gelut to iki. Tak antemi lho kowe kan gitu. Akhirnya Bu niku mboten cocok Bu gerak ibu posene lha pripun Cak? Ngene. aku spontan ngene, ngono manut akhire. Guyub rukun ngene kabeh rakyate ngono. Lah wong hubungan antara kata dengan pose badan aja ndak diurus kok arep revolusi mental gitu loh memang jargon tapi tetap kita seneng ada niat seperti itu masalahnya di Indonesia ini kurang tenanan nek ngomong-ngomong kurang tenanan ya di segala hal toh us janjine piro wae wis apa wis tol laut kereta cepat infrastruktur opo opo apa apa wis kuwabeh dijanjeni kabeh neng rumah samu gampang po gawe ngono-ngono kuwi mulanya sesuk kowe nek rapi aja akeh janji karo bojomu. Sesuk sik tak tukoki mobil aja kuwatir, Dik. Sesuk kowe tak tak gawe iki anak kembar limo. Ya. Gitu ya. Oke, Bapak sekalian terus kesel lagi sereng Untuk bapak-bapak ibu-ibu saya mohon izin anak-anaknya itu berfik, saya kasih teka-teki kue disangoni iya karo Gusti Allah kok nggo apa wae sakarepmu apa kowe iki dititi Indonesia disangoni iya ngerti maksudnya iya itu dikake kowe ning dinggo dandani Indonesia ku klausul satu klausul dua adalah pokoknya kowe dikai maiyah sakarepmu kok nggo apa kan gitu nah Anda memilih yang pertama tadi iya iki ilmu konstruksi segala macam ya ideologi sampai spiritualitas sampai apa saja sampai ke soal tata negara sampai ke soal tata ekonomi sampai kesehatan yaitu apa saja sampai spiritualitas ada semua lengkap tapi itu untuk menolong dan dandani Indonesia kan gitu kita belum tahu Allah nyuruh apa, tapi kita sudah dikasih itu semua. Sebenarnya sudah tersedia, Mas. Meskipun masih dalam proses penyusunan pelan-pelan. Ini pertanyaan untuk redaktur sebenarnya. Misalnya contoh ini wis, tak kayak contoh aja. Kita cara berpikir ini mas. Indonesia itu kan ada lima pilar. Ini contoh ya, siji rakyat. Ini nomor siji. Rakyat. Nomor loro kekuatan rakyat yaitu TNI, tentara, termasuk polisi. Nomor telu wong pintere rakyat yaitu kaum intelektual. Nomor papat kekuatan kebudayaan sisa keraton adat istiadat filosofi segala macam itu nomor papat nomor lima kekuatan spiritual dan institusi keagamaan NO, Muhammadiyah segala macam dengan wong wiritan wong selawatan itu kekuatan kelima sekarang di Indonesia itu selama 70 tahun satu 71 tahun merdeka itu baru dipimpin oleh yang nomor 2 dan nomor 3 belum pernah dipimpin oleh nomor satu, nomor empat, nomor lima. Giling-giling. Zaman Orde Baru, zaman Bung Karno dulu meh-meh nomor siji sing mimpin. Tapi kemudian kalah juga Bung Karno oleh desakan-desakan internasional. Zaman Pak Harto sing mimpin nomor loro yaitu tentara. Zaman reformasi sing mimpin nomor telu wong pinter dan ternyata makin celaka kita dipimpin wong pinter. Kan gitu. Saya pinter, saya nyelakani. Kan gitu. Nah, Tentara dulu masih menghormati keraton, masih menghormati kebudayaan, masih menghormati spiritual. Sekarang spiritualitas diejek. gitu ya loh Ngomong kebudayaan Jawa dianggap mau menjawakan Indonesia, ngomong Islam dianggap mau mengislamkan Indonesia. Tapi kabeh saya kira itu, kabeh dicurigai. Gitu ya. Ngomong ayat jari ini bukan negara Islam, kan gitu. Jadi pemerintahan yang sekarang, era yang sekarang ini adalah era di mana kekuatan-kekuatan dasar Indonesia justru tidak boleh ditegakkan. Nomor tiga, eh, nomor empat, nomor lima maupun nomor satu. Hanya di atas namakan saja. Itu. Jadi kue yang tidak jadi jeneng, wah ini saya mengabdi rakyat, saya ini, ini, ini, tapi hanya untuk atas nama. Itu salah satu frame. Frame yang lain misalnya Pancasila mbok saiki ndelok Indonesia iki nganggo Pancasila baik, wis rada toh Golnya rakyat ki monek iki mlak gemah ripah loh jinawi sak piturute baldatun thayyibatun walaupun gue kuwi kan sila kelima toh Sing marake sila, sila kelima ki ono kan kudu ana sila keempat. Aku takon sih, sila kelima wis kelakon durung? Dereng, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia durung. Berarti ono sing ora bener di sila keempat. Sila keempat itu siapa? Pemerintah. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan melalui permusyawaratan dan perwakilan. Itu berarti bentuk pemerintahan. Sekarang sudah di amandemen UUD 45 menjadi 2002, permusyawaratan sudah ada sudah nggak ada GPHN, sudah nggak ada kerisnya, nggak ada pusakanya, nggak ada sesepuhnya Indonesia. Nggak, kita nggak punya negara lagi, kita hanya punya pemerintah yang mengaku negara. Nah, nanti nanti tolong dipelajari bahwa negara sama pemerintah itu beda, keluarga sama rumah tangga beda, bendahara sama kasir beda. Ojo podo yang itu dikorupsi. Bendahara nentok ke ora sombayar kasir iso bayar nengurai iso nentokke maka harus ada perundingan terus nanti dikontrol nah sekarang pemerintah adalah negara gunane KPK kui karena dia lembaga negara untuk ngawasi dari presiden sampai lurah betul enggak sing ngelantik siapa sing ngelantik adalah orang yang nomor satu harus diawasi biar iya, ngawasi wong sing ngelantik deh berarti tidak tidak benar ini konstruksinya Neng disirai, neng disikile ra cetha. Makanya kepala negara harus sendiri, kepala pemerintahan harus sendiri. Seperti di rumah tangga, bapak itu kepala keluarga, ibu kepala rumah tangga. Ojo bapak kon ngurusi listrik, banyu, kompor. Itu kan urusan rumah tangga. Pemerintah itu rumah tangga. Jadi uangnya rakyat jangan ke pemerintah, harus ke negara dulu, sebagian dikasih ke pemerintah untuk tugasnya. Kan begitu. Sama dengan gajinya Bapak, disakunya Bapak sebagian untuk rumah tangga. Jadi Indonesia ini tidak punya negara. Makanya PNS pegawai negeri sipil kan dia pegawai negara, bukan pegawai pemerintah. Tapi faktanya adalah dia mengabdi kepada pemerintah. Wong jenengewe pegawai negara. Dia harus patuh kepada undang-undang negara, tapi patuhnya kepada negara apa kepada pemerintah? Pemerintah. Bupati tidak punya hak untuk mengganti kepala dinas dan karyawan tidak punya hak, dia cuma outsourcing. Presiden itu cuma TKI. Tenaga kerja satu, Yusuf Kala dua, bupati sekian ratus kan gitu. Ki disewa outsourcing kontrak Kok ngatur diatur ah, itu contoh aja. Itu ono di iya, Dan kita nggak memberontak karena aku mikir Nek kok terus mesti Neng kok tak tulungi Tak Cintaku kepada Indonesia itu melebihi, melebihi cintaku kepada Novia kalau pakai. Loh, faktanya nenek Ati ini ya ora. Faktanya seperti itu karena lebih banyak saya waktunya habis untuk Indonesia daripada untuk istri saya. Untung istri saya tidak ada masalah. Itu matur nuwun matur nuwun aku karo Mbak Novia. Kembali, dari pemerintah itu sila keempat, ya. Nek pemerintah ora bener berarti sing gawe pemerintah ku sing salah. Sila ketiga, sapa sing gawe pemerintah? Sapa sing gawe pemerintah? Sapa sing nentokke presiden? kok rakyat parpol sing nentokke bupati siapa parpol jadi sing nentokke undang-undang siapa parpol yang di DPR jadi sing gawe negara kuwi sila ketiga itu parpol parpol itu lambangnya adalah persatuan Indonesia baik Golkar, Demokrat, PDIP apapun harus mengabdi kepada kepentingan rakyat disitulah mereka bersatu boleh beda-beda tapi semua mengabdi kepada kepentingan rakyat. Maka lambangnya persatuan Indonesia. Tapi apakah ada parpol yang bersatu? Mereka punya kepentingan masing-masing. Bahkan di satu parpol saja ada berbagai kepentingan, betul tidak? Jadi memang sila ketiganya nggak benar. Nah, kok sila tiga itu orang benar berarti sila kedua ini Saya cerita lagi. Apa sila kedua? Pendidikan. Dah lah mu mikir Dia Piye mu mikir kok kok nggak parpol kok yang menunggui Piye kui Berarti pendidikannya ra bener. Makanya pertanyaan mengenai kurum lah piye aja kok tentang Gusti Allah. Wong tentang kenegaraan yang teknis saja tidak bener kok. Nah kalau sila kedua, sila kedua kan memberadabkan manusia kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi sekolah kuwi penggaweane memberadabkan. Dadi nek cara Islam orang yang majelis taklim kudu meningkat Jadi majelis tafhim. Meningkat lagi menjadi majelis takrif dan kalau mau lengkap menjadi majelis takdib. Proses untuk membuat manusia menjadi beradab itu takdib. Yang kita punya hanya majelis taklim. Itu pun kadang-kadang keliru nganggukah majelis taklim Nek majelis taklim majelis majelise wong sing omong-omongan. Jenenge taklim. Nek majelis taklim uang sing sinau. Nek majelis taklim uang sing ajar untuk faham. Nek majelis takrif uang sing kepingin memperdalam pemahamannya. Nek takdib orang yang bersama-sama ingin menjadi manusia yang beradab. Maka takdib kurikulumnya adalah dengan workshop, dengan latihan, dengan praktek, dengan kuliah kerja nyata, dengan segala macam itu namanya takdib. Itu loh dek. Sudah lengkap dek semuanya. Ya, ini pertanyaan untuk redaktur karena redaktur ya setengah mati untuk merumuskan itu. Mulanya Ewangono ya, Mas Elmi, Mas Haryanto sama Ewangono. Karena mereka juga setengah mati merumuskan. Well, menu kayak buanget kok. Kayak buanget nanti bingung dewi. nanti mereka menjadi tikus di lumbung padi. Tikus mati di lumbung padi. Saking ukai ini mati dewi tikusnya lah wes ah. Nah, itu redaktur maknya itu posisinya tikus di lumbung mati di lumbung padi. Sudah itu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini iki nek tak jarno iki ketoke yang nganti esuk ya tetep meneng ini iki. Ada usulan Bapak, ada mau dia mungkin Pak Yai Najib Monggo. Monggo. Boten, Bapak? Panjenengan? Monggo. Pak Sibur. Nah mboten kita kita selawatan akhir ya Sekali lagi saya ingin mengingatkan sampean bahwa saya bukan ahlus solawat, saya bukan orang yang bisa berselawat benar-benar. Saya hanya meniru-niru dan saya hanya membuntuti para ahli dan para syekh-syekh. Ya. Kita dua solawat bareng-bareng semua ikut selawatan termasuk alat-alat musik berarti dia alam ini kan logam kayu sapi turute kita ajak untuk ikut berselawat karena Rasulullah adalah rahmatan lil alamin tapi sebelum ini barangkali ada pesan-pesan dari